Assalamualaikum Sobat Yufit Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki Mau? Hubungi kami sekarang ya Kami tunggu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah wassalatu wassalamu على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما quwata Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah Kita kembali melanjutkan insyaAllah Kajian kita dari Kutaib Al-Usul Al-Thalatha Atau Salasatul Usul Tiga prinsip yang sangat mendasar dalam agama kita. Para pemirsa, pembahasan kita telah masuk pada al-aslu tsani itu marifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dan kita sedang masuk dalam tingkatan yang pertama al-martabatul ula itu al-islamu dan kita sedang membahas tentang arkanul Islam. Rukun-rukun Islam. Pembahasan kita tentang rukun Islam, kita sedang masuk dalam pembahasan syahadatain. Dua kalimat syahadat. Ashadu an la ila illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini menjadi satu rukun Kenapa tidak menjadi dua rukun? Di antara penjelasan para ulama yang pertama bahwa dua perkara ini adalah satu paket syarat diterimanya amal. Apabila amal itu dilakukan dengan ikhlas. Dan yang kedua apabila amal itu dilakukan dengan ittiba' mengikuti tuntunan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Seandainya tidak ada salah satu di antara kedua hal ini, suatu amalan tidak ikhlas tidak diterima. Sebuah amalan walaupun ikhlas akan tapi tidak itiba, tidak diterima. Sampai amalan itu memenuhi syarat dua-duanya yaitu ikhlas dan itiba. Ikhlas adalah cerminan dari syah atau perwujudan dari kalimat syahadat la ilaha illallah. Dan itiba' mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perwujudan dari syahadat Muhammad Rasulullah. Sehingga dua syahadat ini adalah satu kesatuan. Ini yang pertama. Yang kedua, dua syahadat ini kenapa jadi satu rukun? Karena syahadat Muhammad Rasulullah adalah penyempurna kalimat syahadat la ilaha illallah. Ketika orang dia telah bersyahadat la ilaha illallah bahwasanya tidak ada sembahan kecuali Allah, bagaimana cara dia menyembah Allah? Maka itulah yang yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan tentang syahadat la ilaha illallah kita telah menyampaikan tentang makna dari kalimat syahadat ini. Yang maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali Allah. Atau kalimat ini ditafsirkan di dalam beberapa ayat. Sebagaimana diantaranya Allah katakan dalam sebuah ayat. Perkataan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah katakan, Wa idh Ibrahimu li abihi wa qawmihi. Innani bara'u mimma ta'budun. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdini wajalaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allakum la'allahum yarji'un. Allah Subhanahu wa taala katakan tentang Nabiullah Ibrahim salatu wassalam. Dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim salatu wassalam mengatakan kepada ayah dan kaumnya untuk menegaskan hanya kepada Allah hendaknya beribadah dan membuang segala bentuk penghambaan kepada selain Allah Subhanahu taala. Apa kata Nabiullah Ibrahim? Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari segala apa yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani kecuali zat yang menciptakanku. Fa innahu sayahdini Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Dan Ibrahim telah menjadikan kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang baqiyah, kalimat yang terus langgeng pada anak keturunannya yang mudah-mudahan mereka anak keturunan itu serantiasa kembali kepada kalimat la ilaha illallah. Para pemirsa yang rahmat Allah, lihat, cermati pada kalimat innani bara'um mimma ta'budun. Ini adalah penegasan la ilaha. Tidak ada sesembahan. Tidak ada yang boleh berhak disembah. Innani bara'um mimma ta'budun. Semua yang kalian sembah aku berlepas diri. Sehingga ini merupakan penolakan. Kenapa Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam menolak semua yang disembah selain Allah itu karena memang mereka tidak pantas untuk dijadikan ilah maka wajib ditolak kemudian illalladzi fatarani kecuali zat yang menciptakanku maka ini adalah penegasan illallah sehingga la ilaha illallah innani bara'u mimma tabudun illalladzi fatarani innani bara'u mimma tabudun adalah penolakan, illa lati fatarani adalah penetapan. Ada faidah lain yang kita ambil di ayat ini eh, yang di ayat ini diterangkan oleh para ulama kita. Kenapa Nabiullah Ibrahim mengatakan illa ladzi fatarani bukan illallah. Yang pertama bahwa yang berhak untuk disembah itu zat yang hanya menciptakan. Zat yang menciptakan itulah yang hanya boleh disembah. Dan yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu taala. Sehingga Allah lah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Sekaligus menjelaskan sebagai hujah kepada kaumnya bahwa yang mereka sembah itu tidak menciptakan, maka mereka tidak layak untuk disembah. Lalu beliau membawakan ayat yang kedua, tafsir kalimat la ilaha illallah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu ilallah wala nusrika bi syai'an wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah katakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai ahlul kitab wahai orang Yahudi Nasrani Ta'alau ila kalimatin sawa. Mari kita menuju kalimat yang sama. Kalimat adil. Kalimat sawa, kalimat adil. Kalimat yang sama. Bainana wa bainakum antara kami dan antara kalian. Orang Yahudi dan Nasrani seandainya mereka betul-betul mengikuti ajaran Nabiullah Musa dan mengikuti ajaran Nabiullah Isa, maka apa yang diajarkan Musa dan Isa sama dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Alaihi Wasallam, Karena Musa dan Isa tidak mengajarkan kecuali tauhid. Sebagaimana dalam penjelasan ayat-ayat yang lainnya. Sehingga Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar mengajak mereka menuju kalimat yang sama. Lalu kalimat yang sama ini seperti apa kandungannya? Kalimat sawa ini adalah Allah na'budu ilallah wala nusrika bi syai'an. Mari kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini ajakan hanya beribadah kepada Allah semata. Wala nusrika bi syai'an. Dan jangan kita menyekutukan Allah dengan apapun. Wala yattakhidu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Jangan pula di antara kita menjadikan satu dengan yang lainnya sebagai rob-rob yang disembah selain Allah ini bermaksiat kepada Allah, saling menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, sebagaimana kebiasaan Yahudi dan kebiasaan Nasrani yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka telah menjadikan para ulama dan para pendeta ibadah mereka sebagai sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Adi bin Hatim dulu Nasrani, maka dia mempertanyakan ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Kami tidak pernah menyembah mereka ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW katakan, Wa'i Adi, alaisu yuhilluna ma haramallah wa tuhillun wa yuharrimuna ma ahallallah wa tuharrimun wa adi bukankah mereka ketika menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian ikut-ikut menghalalkan apa yang Allah haramkan? Bukankah ketika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut-ikutan mengharamkan apa yang Allah halalkan? Bala, begitulah ya Rasulullah kami dulu. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tilka ibadatuhum. Itulah ibadah kalian kepada mereka. Dengan demikian, Dua ayat yang dibawakan oleh beliau ini merupakan tafsiran kalimat La ilaha illallah. Mudah-mudahan memperjelas apa menjadi kandungan makna kalimat La ilaha illallah. Dan kalimat ini hanya bermanfaat bagi, bagi pengucapnya. Kalimat yang, yang sangat agung ini hanya bermanfaat bagi pengucapnya apabila menjadi sebuah kalimat yang diucapkan dengan lisan diyakini segala kandungannya dengan hati, diwujudkan dalam amal perbuatan yang ada Apabila tidak, maka tidak bermanfaat. Sebagaimana tidak manfaatnya orang munafik mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang hanya ucapan lisan tapi tidak ada dalam hati mereka yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim mereka mengucapkan dengan lisan mereka sesuatu yang tidak dalam hati mereka semoga manfaat Wassalamualaikum. ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam assalamualaikum ورحمة الله وبركاته